Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala babu qaulillahi ta'ala. bab yang membicarakan tentang Allah itu memiliki kaul. Allah memiliki sifat kaul. Apa? Memiliki sifat kalam dan juga memiliki sifat kaul. Dan ya Allah takallama Allah juga qala. Dan di antara kaulnya Allah Ta'ala adalah Al-Quran. Al-Quran. Dan inilah yang akan dijelaskan oleh alul ilm Di antaranya adalah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sampai hari kita ini dari kalangan para alul ilm Alul sunnah wal jamaah yang mereka menetapkan bahwasanya Al-Quran kalamullah bukan bukan makhluk Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Babu qaulillahi ta'ala wa fa'us syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Dan tidaklah bermanfaat syafaat itu di sisinya, di sisi Allah. Kecuali bagi siapa yang diizinkan untuknya atau siapa yang kecuali siapa yang dapat izin baginya. Maka ini juga termasuk satu di antara syarat terkabulnya syafaat adalah dengan izin Allah. Bagi yang menerima dan bagi yang memberikan syafaat dapat ridho dan dapat izin. Kalau enggak, enggak bermanfaat. Dan izinnya adalah untuk ahli tauhid, untuk para muwahhidin. Musyrikin mereka guru ma'zun bihim. Mereka tidak dapat izin untuk dapat syafaat atau memberikan syafaat. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al Nanti akan jelaskan makna fuzzi'an kulubihim. Wa wal aliyul kabir. Wa wa yani Allah Ta'ala aliyu. Al-aliyu yang maha tinggi. Lahu ulu-uluwul mutlak. Telah lewat berkali-kali. Wa wal aliyu. Ini adalah isim dari isim, isim adalah nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Ismun min asma'illah Ta'ala mengandung sifat. Sifat ketinggian zat, bahkan ketinggian yang mutlak. Dari nama Al-Aliyu, Allah memiliki sifat ketinggian yang mutlak. Ketinggian zat, ketinggian sifat, ketinggian <clears throat> semua makna yang mulia yang dikandung oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kabir yang maha besar lebih besar dari segala yang ada walam yakul ma khalaqa rabbukum walam yakul ini kolnya Bukhari dalam Al-Quran Mada Qala Rabbukum Mada Qala Rabbukum apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, bukan apa yang diciptakan oleh Rabb kalian. Jadi kalamnya Allah bukan makhluknya. Kenapa? Karena Allah bilangnya ma'adha qala rabbukum bukan berkata ma'adha qala rabbukum. Inilah istidlalnya Imam Bukhari tentang penetapan Al-Qur'an kalamullah Bukan Al-Quran itu ciptaan Allah, tapi kalamnya Allah, ini sifatnya Allah. Allah memiliki kol Kol yang azali. Dimana bahwasanya Allah gak pernah bisu. Tak pernah mengalami bisu. Tak pernah, bisu gak pernah sedang bisu dan gak akan bisu. awalnya kolal azali. Sifat yang dikatakan sifat datiyah. Sifat yang tak pernah terpisahkan dari yang disifati dengannya. Itu namanya sifat datiyah. Ada sifat fi'liyah. Ini terkait dengan masyiannya Allah. Ada sifat datiyah adalah sifat yang tak ada awalnya. Mabum, bukan kok kemudian dulunya Allah itu ada dan nggak punya perkataan. Ketika menurunkan wahyu baru punya perkataan? Tidak. Nggak seperti itu. Bahkan sifat kaul bakal adalah sifat datia. Ini artinya, artinya apa? Enggak pernah Allah itu terkosongkan dari sifat tersebut. Kita punya kaul, tapi dulunya kita nggak bisa ngomong. Dulu kita bisa, dulu kita nggak punya kaul. Sekarang kita punya sifat kaul, nanti juga nggak punya lagi. Pada satu waktu. Kalau Allah Ta'ala sifat kaul baginya adalah sifat yang tak pernah terlepaskan dari Allah Ta'ala kapanpun. Azali. Senantiasa. Mausufun bil kaul. Itu namanya sifat azaliyah Faqala jalla zikruhu. Faqala jalla zikruhu. Apa artinya jalla zikruhu? Dalam bahasa Indonesia-nya itu apa? Jalla zikruhu itu. Jalla zikruhu. Gimana mengartikannya? Nah. Ayo, berangan. Ayo Mas Dedi. Jalla zikruhu. Penyebutannya maha tinggi penyebutannya. Jalla zikruhu. Jal, jalla maha mulia. Apa? Zikruhu. Zikruhu ini fa'ilnya jalla. Jalal. Mujahid, berarti kan? Ya kan? Jalil, agung. Jalil itu ah, agung. Berarti maha besar, maha mulia, maha agung penyebutannya. Jalla itu apa Maha agung penyebutannya, zikruhu. Apa? Jalil, apa mana Jalil? Besar, agung, mulia. Dul jalali wal ikram, memiliki kemuliaan dan ikram, keagungan dan kemuliaan. Dul jalal dari kata apa? Jalla. <clears throat> Ijlal. Ijlalan artinya apa? Kemuliaan. Wa qala jalla zikruhu. Nah, zikruhu ini failnya jalla. Enggak merugi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Man dalladhi yasfa'u indahu illa biidni. Ini enggak ada. Yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dapat izin darinya. Bagaimana seorang itu minta syafaat kepada yang dikubur? Siapa mengizinkan? Minta syafaat kepada patung, kepada berhala. Minta syafaat kepada pohon yang dikeramatkan kepada kuburan. Nah, padahal nggak ada izin dari Allah SWT kecuali nggak ada syafaat dari Allah kecuali atau disisinya kecuali yang dapat izin darinya. Nah, kuburiyun musyrikin mereka mencari syafaat di sisi Allah tanpa izin dari Allah swt, mengklaim syafaat Pelajaran yang sering kita lewati dulu dalam kitab-kitab kita Fatahul Masjid. Masalah syafaat. Wa qala Masrukun, Masruk seorang tabi'i. Masruk, nama orang Masruk itu. Wa qala Masrukun an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Annahu qala Idza takallama Allah bil wahyi sami'a al-samawati as-sayya. Apabila Allah berbicara, dengan wahyu, ahlus samawati mendengarkan sesuatu. Penduduk-penduduk langit mendengarkan sesuatu, sayan. Fa idza fuzi'an qulubihim masakana sautu arafu anal haq. Tengok dalam syarah di situ. Fuzi'a bi ainin muhmalatin fuzi'an qulubihim yakni zala anha al faza'u Fuzzi'a bi'ainin muhmala dengan ain tanpa titik. Fuzi'a namanya bi'ainin muhmalatin. Kenapa dikatakan muhmala? Kenapa kok muhmal bukan muhmalin? Karena ain adalah man manas. Fuzian kulubim zala anha al-faza'u anha anil kulub yaitu hilang darinya al-faza. Faza ada apa? Ketakutan. Afi kiraatin ukhra furrighah. Pakai goin. mojama, Apa mana jama? Bertitik. Nah. <clears throat> Dalam satu bacaan maknanya apa kalimat apa lafadznya <clears throat> furrigo hatta idza furrigo an qulubihim yakni hilang faza, hilang ketakutan. Mereka berkata, apa yang dikatakan Arab kalian? Qalu al-haq. mereka katakan fa idza fuzzi'a an qulubim wasakana sautu. Sakana sakana yaskunu. Apa namanya Diam. Saut suaranya berhenti. Arafu mereka mengetahui alus samawat tadi penduduk langit bahwasanya yang tadi dikatakan oleh Allah adalah al-haq. Wanadau dan mereka memanggil. Wanadau mereka memanggil. Bersuara, "Mada qala rabbukum qalul haq." Apa yang Rabb kalian katakan? Mereka berkata, Allah berkata al-haq. Qala Allahu al-haq. Nah, Allah berkata ben benar. Wa yudhkaru an Jabirin. Tadi pakai sigot jazm wa qala masruk. Di sini wa yudhkaru dan qala apa? Ini qala apa? Sigot apa sigot? Tamrid. <clears throat> sigot tamrid itu pakai seperti sini. Wala jenis? maf'ul yudhkar. Majhul yudhkar. Dan disebutkan dari Jabir <clears throat> bin Abdullah dari Abdullah bin Unes An qala. Bosnya berkata Abdullah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengarkan Nabi sallallahu bersabda. Yahsurullahul ibadah. Allah mengumpulkan para hamba. Yahsuru. Mengumpulkan. Fayunadi fayunadihim bisautin. Tengok di sini. Maka Allah memanggil mereka para hamba dengan suara maka kalamnya Allah yusma. Berkata dengan huruf biharfin wa sautin. Demikian al mengatakan. Allah itu berbicara dengan huruf dan juga dengan suara yang didengar. Yasma'uhu man ba'udah. Apa mana ba'udah? Orang yang jauh. Allah wajin fa'ulah. Simpelnya apa bunyinya? Isim fa'ilnya ba'uda bunyinya apa? Isim fa'il ba'uda itu bunyinya apa? Ayo Rizki. Ba'idun. Nah itu. Fa'ula fa'ilun. Kau rubah? Koribun. Nah. <clears throat> Taib. <clears throat> Maka Allah memanggil mereka dengan suara yang didengar suara tersebut oleh orang yang jauh sebagaimana yang didengarkan oleh orang yang dekat. Sama saja. Apa isi panggilannya? Anal maliku anad dayan. Saya adalah raja. Saya adalah sang pembalas. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala ala darsi berakam sab'a ala wa arba'mi'a wa wahid wa samanin haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Sufyan an Amrin an Ikrimata ini keduanya tabi'i Amrin wa Ikrimah an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Ya blugu bi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Idza qadallahu al-amra fis sama. Bahwasanya Nabi SAW berkata, apabila Allah itu memutuskan suatu perkara di langit, Dorabatil malaikatu bi ajnah bi ajnah eh, bi hatiha. Idza qadallahu al-amra fis sama. Bisa maknanya bil ulu. Bisa maknanya apa? Bil ulu di ketinggian sana. Idza qadallahu al-amra sama saja tadi. Fajnadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda wa kama yasma'u man qaruba. Idza qadallahu al-amra fis sama. Ya ini ketika Allah memberikan suatu keputusan dengan perkataannya di ketinggian sana para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya. Dorabatil malaihatu bi ajnihatiha. Ajniha ini adalah sayap-sayap. Jamak dari kata apa? Janah. Para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya khod'anan dikarenakan tunduk terhadap perkataan Allah tadi ini berupa qadallahul amro tadi. Ka'annahu silsilatun ala sofwan. Suara yang didengar dari perkataan Allah itu seakan-akan apa silsilah. Silsilah itu rantai. Silsilah itu apa? Rantai. Rantai dari besi yang diseret di atas batu yang halus. Tahu batu safwan apa batu halus? Batu halus. Yang tidak mentol-mentol itu yang halus, kayak batu sungai yang halus-halus itu. Diseret di situ kemudian cik cik cik cik cik cik cik cik. Seperti itu suaranya. Ka'annahu tasbih saja. Tapi enggak harus serupa persis, cuma apa? Seakan-akan. Seakan-akan suara rantai yang diseret di atas batu yang halus. Qala Aliyun wa qala sofwanin yan yanfuduhum dalika. Berkata Ali dan berkata yang lain selain Sofwan, selain Sofyan, Manis yakni apa? Ka'annahu silsat ala safwanin yanfudhum dalika Demikian kalimatnya. Selain Sufyan mengatakan ya kan? Ka'annahu silsilatun ala safwan, ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhum dalika Faida hatta idza fuzzi'a an qulubihim Qala madza qala rabbukum qalul hak, wa huwal aliyul kabir. Ini semuanya untuk menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki qaul. Dan qaulnya yusma didengar. Bisautin yusma wa biharfin dengan dengan huruf. Ini perkataannya ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat Allah. Ini diantaranya adalah kolnya Allah sesuai dengan dohirnya nas Demi untuk membantah ahlul bidah dari kalangan Mu'tazilah dan kawan-kawannya akan kita ikuti dalam halaman berikut ini. Penjelasannya dari ahlul ilm. Dan masalah ini dibentangkan oleh ahlus sunnah dalam kitabnya ahlus sunnah seluruhnya dalam masalah akidah. Dalam akidah tahawiyah. Dalam akidah al-wasitiyah. Semuanya sarah-sarahnya menjelaskan tentang perkara ini dalam rangka membantah alul beda dari kalangan asyairah, kulabiyah, dan jahmiyah secara menyeluruh, mu'tazilah dan yang lainnya. Paham ya, Maka ahlu sunnah perhatikan tidak akan diam dalam suatu perkara batil. Berbicara dari periode ke periode, dari generasi ke generasi. Maka dari situlah ahlul bidah merasa dadanya sempit sehingga mereka bisanya cuma dongkol. Itu. Ya kan? Dari kalangan orang-orang yang memecah belah dari macam-macam. ghibah dan selanjutnya. Dan perkataan batil ini sampai hari ini disebarkan oleh para pejuang-pejuang kebatilan di pesantren-pesantren terkhusus bukan di warung-warung tapi di pesantren-pesantren. Nah, di pondok-pondok, di beberapa fakultas agama di seluruh dunia. rahim Allah. Kecuali tempat yang dapat Allah rahmati. Kecuali yang dapat Allah tempat kecuali yang Allah merahmati itu sebagian tempat. Kalau selamat dari itu. Maka itu lalu lebih tidak dimanapun berada. Mereka saling dukung mendukung. Demikian juga ahlu sunnah dimanapun berada dan kapan berada mereka saling dukung mendukung. Pasukannya masing-masing berjalan sampai kiamat nanti. Mabum. Nah itu. Di antaranya adalah kita insya Allah menyampaikan kalamnya ahlu ilm melalui majelis ini sebagai upaya untuk menyalurkan kebenaran kepada kaum muslimin dan upaya untuk menjauhkan kaum muslimin yang Allah berikan taufik dalam kebenaran supaya tahu tentang siapa lawan-lawan mereka. Dari orang-orang yang mengaku Islam sendiri. <clears throat> dan mereka adalah ahlul bidah yang telah tersebutkan contohnya Mu'tazilah dan kawan-kawannya dan ini sampai kiamat akan terus mereka apa memiliki pejuang-pejuang kebatilan. Kita pun juga insya Allah alusun akan memiliki pejuang-pejuang dalam memperjuangkan kebenaran. Perhatikan. <clears throat> Qala Aliyun wa haddatsana Sufyan, hadatsan Amrun an Ikrimata, an Abi Hurairah hadha. Dengan tadi kalimat yang telah disebutkan. Qala Sufyan, qala Amrun, samitu Ikrimata, hadatsan Abu Hurairah, qala Aliyun, qultu Sufyan. Ali bin Abdullah berkata dia bilang Kau katakan kepada Sofyan. Kalau sami itu ikrimah. Kala sami itu Abu Hurairah. Kala na'am. Kultul Sufyan inna insanan rawaan amrin bin dinar an ikrimata an Abu Hurairah. Amr bin dinar tabi'i. Ikrimah juga tabi'i. <coughs> Nabi Hurairah ta'ala anhu yarfa'uhu. <coughs> Apa yarfa yarfa'uhu? Seperti tadi. Ya belugu pihi. Nabi ya sallallahu alaihi wasallam annahu qala sama saja. Anu qara fuzzi'a. Qala Sufyan hakadha qara amrun fala atri sami'ahu hakadha amla. Qala Sufyan wa hiya qira'atuna. Yani bacaannya fuzia yang masyhur fuzia. Walaupun juga ada riwayat bacaan apa? Furrigha. <clears throat> juga kadang ditakfif. <clears throat> Asyara berkata penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala fuzzi'a bi ainin muhmala fuzzi'a an qulubim yakni zala anha al faza'u hilang darinya faza kegelisahan dalam satu bacaan yang lain furrighah penjelasan yang lebih luas pada halaman berikut ini setelah hadis yang baru lagi. Halaman berapa? Halaman 262. seolah ada penjelasannya. <clears throat> Qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadis berakam sabah ala wa awas nan wa samanin 7482. Hadatsana Yahya bin Bukairin Bukair. tasir, Hadatsana Lais an Uqail. Uqail. Bukan Akil tapi Uqail tasghir juga. An Ibnu Sihabin akhbarani Abu Salamata bin Abdurrahman an Abi Hurairah annahu kana yakul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma'adinallahu lisa'in ma'adina linabiyyi sallallahu alaihi wasallam yataganna bil Qur'an. Wa qala sahibun lahu yuridu ayyah jahara bihi wa rawahu Muslimun aidan. Ma'adinallahu lisa'in Allah tidaklah mengizinkan untuk sesuatu apa yang Allah izinkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni melakukan Al-Qur'an melakukan Al-Quran ketika membaca Al-Quran. Dan berkata sahibun lahu berkata sahibnya dia ini sama atau yuridu ayat zaharobihi. Ya tagona maksudnya apa mengeraskan dengan Al-Quran. Ini ketika membaca, tapi kalau kita beristidlal nggak dilakukan. Ketika mengambil dalil ya dibaca sesuai dengan susunannya konteksnya. As-Sarhu berkata Syekh bin Basrah rahimahullah taala ma'adina yakni mastama'ah. <coughs> mastama'ah. Wa hadza yadullu ala syar'iyati tahsinis saut bil Qur'an wa tagonni bihi. Ma huwa ma'nahu al-ghina'u. Walakin ma'nahu mislu ma fassarahu wa huwa al-jahru bihi ma'a tahsinis saut Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar ini apa? Sehingga takjub. Ini menunjukkan disyariatkannya membaguskan suara kita dengan Al-Quran dan melakukannya. Tapi mahwa maknahu tegina. Maknanya bukan kok nyanyi. Nah, maknanya bukan kok apa? menyanyikan Al-Quran. Walakin akan dalakan tapi maknanya semisal apa yang telah ditafsirkannya tadi yuridu ayat jaharubi ini sebagai tafsirkan dia sendiri wawal jaharubihi mengeraskan dengan Al-Quran disertai dengan membaguskan suaranya membaguskan suara Apa? Tapi bukan dilakukan sebagaimana nyanyian. Seperti Abdul Basit. Abdul Basit. Yang kiranya dilakukan itu. Kadang-kadang di sela-sela dikasih apa? Allahu Akbar. Nah, di sela-sela apa? Bacaannya. Abdul Basit? Abdul Basit Mesiri. Alhamdulillah mengomentari tentang bacaan-bacaan seperti itu. Menyanyikan Al-Quran. Dan terhadap Mukbil. Komentar terhadap Abdul Basit. Dan banyak manusia yang tertipu. Sehingga maunya mencontoh bacaan dia. Baiklah. Nah, sekarang ini malah lebih banyak lagi. Al-Quran dilakukan dengan semau-maunya. Bahkan kadang dibarengi dengan musik. Walakin ma'nahu mislu mafassarahu wa huwa al-jahru bihi ma'a tahsinis Ya Yatagunna bil Quran maksudnya adalah mengeraskan suara tadi dengan bacaan Al-Quran disertai dengan membaguskan suaranya. Beliau mengatakan Allahu Akbar. Artinya apa? Beliau takjub dengan apa yang diperintahkan di sini. Soal pertanyaan, eh, soal adalah pertanyaan soalun, pertanyaan an-nabiyyu atau an-nabiyyi jinsun. An-nabi di situ dikatakan ma'adnallahu lisa'in ma'adnalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat nabi ini apakah jenis? Kalau jenis berarti apa? Tahtahu anwa. Kalau nabi itu adalah kalimat jenis, jenis itu di bawahnya ada macam-macam. Jadi apa? Nabi yang la, lain selain Nabi sallallahu alaihi Al jawabu jinsun nabi. Naam. filafatul lafdhil akhir min nabiyyin. Al ma'ruf bitankir. Apa tankir? Apa tankir? Eh? Nakiroh naam. Yang ma'ruf itu dengan ma'adina Allahu lisa'in ma'adina linabiyin. Jahid. Jahid. Perhatikan. Fadil. Perhatikan. Ma'adinallahu <clears throat> lisa'in ma'adina linabiyin. Nah itu ma'rufnya itu kalimat tankir nakirah bukan ma'rifah. Maka dikatakan jinsun nabi. Artinya apa semua nak nabi? Untuk melakukan Al-Quran, membaguskan suaranya, dikeraskan sama dibaguskan ketika membaca. Soal ahsanallah ilaik. Sebelum bertanya, yang bertanya menyampaikan doa. Semoga Allah berbuat ihsan kepada engkau ya Syekh. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam min kalamin Nabi? Apakah sallallahu alaihi wasallam itu dari kalamnya Nabi sendiri? Ma'adzinallahu lisa'in ma'adzina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini, ini berarti beliau yang bertanya juga sangat jeli. Apakah Nabi itu mengucapkan salawat untuk dirinya? Nah itu. Apakah Nabi itu mengucapkan solawat untuk dirinya? Maka pertanyaannya, Sallallahu Alaihi Wasallam menkalami Nabi apa dari kalamnya Nabi? Jawabannya Syekh bin Bas, kullu nabiyyin yuqalulahu hadza. Seluruh nabi dikatakan baginya kalimat tadi sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Perhatikan ya baik-baik. Kulul anbiya yuqalu lahum sallallahu alaihi wasallam seluruh nabi dikatakan untuk mereka sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Jadi nggak masalah. Seperti seorang mendoakan untuk dirinya. Qalal jami'a Allah taala anhu. Ah seperti itu. Paham tak? Qala al-Jami' Allah taala anhu. Qala muqayyiduhu Allah taala anhu. Qala Abu Abdillah Allah taala anhu. Dia sendiri yang ngomong. Tapi doakan seperti itu. Ghafarallahu dunubahu dan semisalnya. Itu boleh. Soalun pertanyaan Fil hadisi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adna Allah li sa'in ma adna li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu sinsil anbiya maksudnya Rasulullah SAW itu mengucapkan salawat untuk jenis artinya apa? Semua para nabi. Jawabannya Syekh wada muhtamalun. Bisa jadi seperti itu. Tapi yahtaju ila ta'ammulin perlu untuk diperhatikan lebih luas. Qad yakunu qawlahu wa qad yakunu man qad yakunu min tasarrufir ruwat. Artinya di sini saya bin Bas, Mujahid Fadil Qad yakunu qawlahu wa qad yakunu min tasarrufir ruwat. Bisa jadi Nabi yang ngomong sallallahu alaihi wasallam bisa jadi kalimat sholat salam itu dari tasorofnya apa tasorofnya itu? Perbuatannya ataupun tambahannya seorang rawi atau para rawi yang menambah kalimat tersebut menjadi jumlah apa i'tiradiyah atau dari menjadi apa seperti idrot dan yang semisalnya dalam ilmu hadis. Mereka hada muhtamalun yahtaju ila ta'ammul. Apa ta'ammul? perlu diperhatikan lebih luas. Itu tamul tamala Eh. Belum. Betul. Baik. <clears throat> Qala Imam Bukhari rahimahullah taala Al-Hadis berakam sab'ala wa arba'mi'a wa salasa wa samanin 7483. sana Amru bin hafas bin Giyas. sana Abi. hatta sana amas Hadasan Abu Saleh an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu. Nah ini. Yaqulullahu sama dengan madza qala rabbukum. Yaqulullahu ya Adam. Allah Ta'ala berkata. Jadi Allah punya qaul. Wahai Adam. Fayaqulu labbaika wa sa'daik Jawabannya Adam, labbaika, ku penuhi panggilanmu ya Allah. Apa nama labbaik, ku penuhi panggilanmu. Seperti orang pergi haji, apa talbiyahnya? Labbaika, Allahumma labbaik. Nah, itu apa? Ku penuhi panggilanmu ya Allah. Hmm. Wa sa'daik. Ini kalimat-kalimat untuk pujian, sambutan baik memenuhi panggilan yang mulia. Payuna ada. Maka di sana ada panggilan bisautin dengan suara yang terdengar. ya ya'muruka. Sesungguhnya Allah memerintah engkau wahai Adam antukhrija supaya kau keluarkan min tiga dari keturunanmu ba'san satu rombongan yang kau keluarkan Ilanar kepada neraka. Antur jamin duriatika baksan ilan nar. Nah. Asyarah wa fil lafz akhar nar atau ba'sin nar atau ba'san nar bil idhafah. Bukan pakai ilah tapi pakai doa bak sanar antukhrija min dzurriyyatika bak sanar innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika bak sanari pakai apa? bukan pakai harfu jer ilah goya ilah mananya go lil goya tujuan Kalau ya rab berkata Adam wahai rab dalam lafaz yang lain wai Rabbi, wai rabbu wa ma huwa ba'tsun nar. Apa itu? Utusan gerombolan yang dikirim ke neraka? Qala Allah Ta'ala, Allah punya perkataan lagi di situ, man min kulli alfin tis'atu mi'atin wa tis'atun wa tis'una. Dari setiap seribu orang yang kau kirim ke neraka berapa? tis'at tis'umi'atin 900 watis atau watis una 999 yang sama cuma berapa? satu Mahfum? yang selamat cuma satu nah dari sini perhatikan ini sebagai tasliyah sebagai penghibur hati untuk ahlus sunnah. Jangan tergiur dengan banyaknya orang. Dengan banyaknya anggota. Kenapa? Karena setiap seribu yang dikirim neraka berapa? 999 orang. Yang selamat cuma sito. Satu tok. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dari kalangan yang selamat. Beliau pernah mengatakan Allahu Akbar. Takjubnya beliau dengan ucapan Allahu Akbar Allah Maha Besar. Kama ya sebagaimana akan datang. Ya kan? Jadi jangan tergiur. Wah, cowok ada apa kok gak ono ning ngrungokno piye, kok gak ono wong nggo bris blas iki. Kok angel ini dakwah. Wis nggih televisi wae aku nung melu. Nah, gue radio dibarengi sponsor. Gue majalah dikasih iklan jahitan. Kasih iklan apa? Herbal. Nah, kasih bonus. Nanti bundel. siapa habiskan berapa bundel dapat tadi ya umroh. Nah, kok gelane angel ya kayak wingi kok kanca dari Kediri kan datang ke sini tiga hari yang lalu apa kalau nggak pakai televisi, ku angel ya ilaha illallah wes angel meneh saya ngono televisi saya gak payu angel pindu <laughs> Lah, ayo piye wae? Televisi dipentungi Wes piye? Oh, angel? angele. Gunane apa? Dangdut. Ayo. Niru Mbak Ida Laila. Nyanyian lagu apa? Siksa neraka siksa kubur. Waduh. Nah, padahal min kulli alfin atis umiatin watis atun watis una. Makanya saya bilang waktu itu kemarin sama kawan dari Kediri itu. Kita nggak pakai televisi, nggak pakai foto saja sudah capek ngajar. Bagaimana angel? Gampangnya pola ngono. Ya. Kowe kangelan piye? Kowe khutbah ngetik nang Muhammad di 200. Ana sitok ning jam dengan khutbahmu? Gak ono. Ya iku nek jenenge oh, awangel lah kono, ya iku angel. Nah. Dia khotib dari kalangan ya. Tapi sitok gak ono ning gubris. Ya ngurung tapi gak diamalno. Ya iku ning angel. Nek kowe gelem nek kowe gelem gampang ngurusi sitok wae nah iku nek bener-bener istiqomah dengan benar lah ikulah ah, untung itu hasil. Wah, iya. Humrun na'am, humrun na'am katanya. Eh, iya, tapi aku mau kamu kayak himar. <laughs> Perhatikan ya, Ikhwan. Jadi itu penengok. Alhamdulillah dakwah di kita tempat kita ini sejak tahun 95 sampai hari kita ini 24 tahun yang lalu lebih satu bulan. Kita mulai tahun 95 bulan 6, ini sudah bulan 7. 24 tahun satu bulan. Ya, Ya kan? Gak pernah TV, gak pakai foto. Alhamdulillah ini capek kita ngajar. ngaruh turun untuk sak bongkok harus pulang. Janjian ngaji. Tapi perhatikan itu, gampang insyaallah. Yas, yasirun. Alaman yassarallah. Lalu seberakam sabah Allah warbamia warbawa samanin. Hatasana itu bin Ismail, hatasana Abu Sama. Anisam an abihi an Aisyah radhiyallahu anha ana qalat magirtu ala imra'atin magirtu ala khati ala khadijata walaqad amarahu rabbuhu ay yubashshiraha bi baitin fil jannah Hadis nomor 7484 Hadis dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha beliau menuturkan Magirtu ala mar'atin magirtu ala Khadijah. Walakat amarahu rabbuhu. Walakat amarahu rabbuhu. Amr dengan apa? Dengan kaul. Adakah amr dengan selain kaul? Enggak ada. Itu syaitnya. Laul khulku wal amr. walakat amarahu rabbuhu. Kata Aisyah, aku gak pernah cemburu pada seorang perempuan pun apa yang telah ku cemburui terhadap Khadijah. Aku ikut cemburu nanggone wedok-wedok bojone Nabi ning liain selain aku, tapi aku iku paling berat niku nanggone Khadijah. Kok sering-sering dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Kok kaya ono wong kaya gak ono wong liya wae. Ah. Aku Wong wedok ini tekan cemburu memang jangan ya piring-piring dibantingi. Biar. Nah. Walakat amarahu dan sungguh Allah telah memerintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Robnya telah memerintah Nabinya. Amarohu maknanya apa? Kolalahu. Kenapa? Karena amr itu adalah kalimat maknanya perintah. Perintah itu nggak mungkin kecuali dengan kaul. Mafhum? Lahul khalqu wal amru. Khalq ciptaannya, amr kaulnya. Amr perintah mungkin kan dengan perbuatan? Enggak. Dengan kau kaul. Idhab, idlis, kul dan semisalnya. Rabbnya telah memerintah nabinya supaya memberikan kabar gembira kepada Khadijah apa itu kabar gembiranya? Surga bagimu wahai Khadijah di rumah di rumah bagimu wahai di, sur, di surga. Jadi cemburunya seperti itu. Aisyah, dikit-dikit Khadijah disebutkan dan ini lagi lebih utama lagi apa? Supaya memberikan berita gembira kepada Khadijah bahwasanya kamu dapat rumah di surga. Ah. Apa? Sehingga Aisyah sangat cemburu. Berkata Syekh bin Basra rahimahullah taala, syarat soalun menaseh Soal pertanyaan dari Syekh Allahu mardoh. Allahu mardoh. Allahu mardoh anha. Apa mardoh anha? Apa mananya? Menurut siapa? Anha. Ah sapa iku Anha iki sapa? Hah? Khadijah na'am. Kata saya bin Bas, ya Allah ridhoilah Khadijah. Allah mardha anha. Ya Allah ridhoilah Khadijah. Rajik sarah adalah bab. Rujuklah engkau wai para tolabah kata saya bin Bas, para santri. Sarah terhadap bab ini. Tolabah bukan tolba. Mereka yang nggak suka dengan para pelajar al alusunnah, mereka menggelari melesetkan tolaba menjadi tolba. Hmm. <clears throat> Juga mereka sering menyinggung katanya para itu salafiyin itu alusunnah, para itu pengangguran. Alusunnah itu bukan pengangguran, sibuk. Hari-hari melihat kitab-kitabnya, sibuk lebih sibuk daripada para pekerja. Rasul bin Bas rojik sarha alal bab. Coba kamu kalian apa rujuk kepada sarah-sarahnya tentang bab ini. Jawaban dari para tolaba, para hadirin, ya kan? Para santri kepada Syekh bin Bas, qala al-Hafidz bin Hajar fil Fatahi. Betul Bari Qauluhu babu qaulillahi ta'ala wala tanfa'u syafa'atu inda illa liman adina lahu. Wasaqa ila akhiril ayat. Kemudian Imam Bukhari Imam apa tuh apa? Ibnu Hajar atau dan Bukhari membawakan sampai akhir ayat. Semakola kemudian Bukhari berkata, semakola wasako saqanya fi'il madhi. Siapa fa'ilnya? Bukhari. Dan Imam Bukhari membawakan ayat sampai akhir. Kemudian Bukhari mengatakan, walam yakul madza khalaqa bukum. Nah. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, Allah tidak berkata wa kola khalaqa tapi kola qala bukum. Jadi Quran itu bukan ciptaan Allah tapi kaulnya Allah itu maksudnya. Bukan makhluk. Kalau Ibnu Battal Eh, Ibnu Battal ini di mana? Di Andalus. Andalus itu ke sana, Spanyol. al Bukhari rahimahullah taala bihada dengan ayat ini ala anna Allah qadimun li dzatihi qaimun fi sifati lam yazal maujudan fihi wala yazalu kalamuhu Layas bahul makhlukin khilafan lil mu'ta jalalati nafat kalam Allah walil kullabiyati fi qawlihi waqinan anil fi'li wa takwini wa tamassaku bi qawlil arab qultu biyadayya hakadha ay haraktuha insyaallah kita baca pada waktu yang akan datang terkait dalam masalah penjelasan dari Syekh bin Bas membawakan kalamnya Alul Ilm di sini dari murid-murid beliau yang mendatangkannya. والحمد لله بالعالمين تفضلوا